pelajaran-pelajaran yang dituangkan oleh para ulama kita rahimahumullah dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Dan pada kesempatan di pagi hari ini saya akan menyambung kajian kita dari pelajaran kitab kita yang kedua yaitu kitab Syarh Usulul Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Pada mukadimah dari pelajaran yang telah kita ketengahkan dan simak bersama di pertemuan yang lalu, ada beberapa catatan yang penting yang baik apabila kita singgung kembali di awal pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini. Pada pelajaran yang lalu telah kita simak bersama penjelasan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullahu taala pada hal yang berkaitan dengan pengertian dan bagaimana hendaknya seorang muslim dalam memahami rukun-rukun iman. Telah dijelaskan oleh oleh beliau dalam mukaddimah syarahnya terhadap kitab yang agung ini di mana beliau menerangkan bahwa rukun al-iman yang enam yang kita kenal itu pada hakikatnya ada dua bagian. Yang pertama adalah yang dikenal dengan kadar yang wajib atau kadar yang mujizi atau ukuran yang dengannya seorang muslim apabila dia mengimaninya barulah keimanan dia terhadap rukun tersebut dianggap sebagai keimanan yang sah dan ini yang merupakan bagian yang pertama yaitu kadar yang mujizi atau diistilahkan juga dengan kadar yang wajib. Dan pada kadar yang wajib ini ada hukumnya. Hukum tersebut adalah apabila seseorang belum mendatangkan kadar keabsahan keimanan pada rukun-rukun tersebut maka keimanannya belum dianggap sebagai keimanan yang sah. Ini hukumnya. Adapun kadar yang kedua <clears throat> adalah yang merupakan kadar yang sifatnya tambahan kadar di atas kadar yang sah yang mana kadar yang sifatnya tambahan ini ini tergantung kepada ilmu seseorang dan yang saya maksud dengan tergantung kepada ilmu seorang adalah kapan seseorang mengetahui perkara dari kadar ini, maka dia wajib untuk juga mengimaninya. Adapun seorang yang dia belum sampai kepadanya ilmu, belum sampai kepadanya keterangan pada kadar yang atau dalam perkara yang masuk ke dalam kategori kadar yang zaid ini, kadar tambahan ini, maka selagi dia mendatangkan kadar wajib keimanannya sudah dianggap sah sekalipun dia belum mengimani perkara yang dia masuk ke dalam kadar yang disebut sebagai kadar zaid tadi karena kondisinya bahwa orang tersebut dia belum mengetahui hal itu dengan ilmu yang yang jelas atau dengan keterangan yang nyata. Dan ini para pendengar yang dimuliakan Allah adalah merupakan taksil adalah merupakan peletakan pondasi dalam memahami rukun-rukun iman. Kemudian penulis yaitu Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ali Syekh menerangkan satu persatu dari rukun-rukun iman tersebut dan kita telah membahasnya hal yang berkaitan dengan kadar yang wajib dari rukun iman yang pertama kemudian kadar yang wajib dan kadar yang mujizi serta kadar yang zaid dari rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat dan juga pada rukun iman yang ketiga kita pun juga telah membahas hal yang berkaitan dengan kadar yang wajib dan kadar yang zaid. Sebelum saya <clears throat> lanjutkan kajian kita, saya akan kembali membacakan rukun iman yang ketiga sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ali Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, rukun yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Jalla wa ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang dia kehendaki. Nah, ini yang dikenal dengan beriman dengan kitab-kitab Allah. Apakah dari yang dianggap sah keimanan seorang terhadap kitab-kitab Allah ini dijelaskan oleh Syekh Saleh an al abdu anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ma'a rusuli ila khalqi yaitu seorang hamba dia mengimani bahwasanya Allah jalla wa ala telah menurunkan kitab-kitabnya bersamaan dengan dia utus rasul-rasulnya dia turunkan kitab-kitabnya kepada segenap manusia وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد ibad dan Allah Jalla, Jalla wa'ala dia menjadikan dalam kitab-kitab ini petunjuk cahaya serta keterangan-keterangan dan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan manusia wa anna minha al-Qur'an alladhi huwa kalamullahi azza wa jalla dan bahwasanya di antara kitab-kitab tersebut ada kitab yang disebut dengan Al-Qur'an dan dia merupakan kalamullah azza wa jal. Wa nadhil kutub allati unzilat ma'ar ar-rusuli kulluha haqqun. Dan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan bersamaan dengan para rasul ini seluruhnya adalah kitab-kitab yang hak benar turunnya terkandung dalamnya pula kebenaran karena min indillahi azza wajal karena kitab-kitab ini diturunkan dari sisi Allah azza wa Allah wal haqqul mubin wa ma kana min jihatil haqq huwa haqqun dan Allah jalla wa ala adalah zat yang maha al-haq dan yang maha benar dan apa-apa yang datang dari sisi yang maha hak tentulah adalah perkara yang hak. Nah inilah yang disebut dengan kadar yang wajib dalam rukun iman yang ketiga. Yaitu seorang mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala telah menurunkan kitab-kitabnya. Pada para rasulnya, dan kitab-kitab tersebut diturunkan kepada segenap manusia. Dan juga dia harus mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut termuat di dalamnya petunjuk, termuat di dalamnya hidayah, termuat di dalamnya cahaya, keterangan, dan segala hal yang membawa kepada kebaikan kehidupan hamba. Dan juga dia harus mengimani bahwa di antara kitab-kitab tersebut ada yang namanya Al-Quran yang merupakan kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga harus mengimani akan kebenaran kitab-kitab tersebut. Maksudnya dia harus mengimani bahwa benar adanya Allah turunkan kitab. Dan juga dia harus mengimani bahwasanya apa yang termuat dalam kitab tersebut apakah yang berupa keyakinan ataukah yang berupa ahkam, hukum atau yang lainnya dari akhbar, berita-berita yang terkait dengan berita umat terdahulu dan umat yang akan datang dia wajib untuk mengimaninya <clears throat> nah inilah yang disebut dengan kadar kadar yang wajib itu seperti yang telah di, di, diketengahkan kemudian kadar yang yang sifatnya zaid yang sifatnya di atas yang wajib tadi Dikatakan oleh <clears throat> Syekh Saleh, "Umma ba'da dzalika yakunu al-iman at-tafsili wa yuqinu wa yu'minu imanan khasan bi anna al-Qur'an akhiru hadhihi al-kutub." Kemudian setelahnya dia mengimani dengan iman yang sifatnya lebih mendetail lagi. Dia mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab Allah yang terakhir. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Darinya berasal dan kepadanya akan kembali. Dan bahwasanya Al-Quran itu adalah hujah Allah atas segenap manusia sampai hari kiamat. Dan bahwasanya dengan Al-Quran Allah hapus seluruh risalah-risalah yang ada sebelumnya. Dan Allah Jalla wa'ala juga hapus dengan Al-Quran ini kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dan Al-Quran merupakan hujah Allah Jalla wa'ala yang tetap tinggal pada manusia sampai hari kiamat. Dan bahasanya Al-Quran, dia juga harus mengimani bahwa Al-Quran ialah penjelas terhadap kitab-kitab yang telah lalu. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala terangkan hal yang demikian itu dalam surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-48. Dan juga kabar-kabar yang diberitakan oleh Al-Quran wajib baginya untuk dia imani. Secara mendetilnya dan juga hukum-hukum wajib bagi dia untuk dia jalankan. Dan bahwasanya yang orang siapa dia berhukum dengan selain Al-Quran, maka dia telah berhukum dengan hawa nafsunya, dan dia tidak dianggap telah berhukum dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Ini termasuk dari iman-iman yang sifatnya tafsili, iman-iman yang sifatnya detail dan terperinci di atas kadar yang mujizik tadi, di atas kadar yang wajib tadi. Nah, kemudian juga kata Syekh Saleh, wa yu'minu bi jami'il kutubis sabiqah. Dia juga dituntut untuk mengimani semua kitab-kitab yang ada sebelum kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Seperti misalnya At-Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Dan dia mengimani bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah menurunkan kepada Musa Taurat dan menurunkan kepada Isa Injil dan seterusnya dari perkara-perkara yang sifatnya mendetail yang wajib bagi dia untuk dia imani kapan dia mengetahui dalilnya. Kapan dia mengetahui dalilnya. Tetapi seorang yang dia belum sampai kepadanya dalil, selagi dia telah mengimani keimanan yang wajib dari rukun yang ketiga, seperti yang telah diketengahkan di awal pembahasan rukun yang ketiga, dan dia belum mengetahui pendetilan-pendetilan tersebut, maka keimanannya terhadap rukun yang ketiga ini telah dianggap sah. Demikian. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah, kita akan berpindah kepada rukun yang keempat. Yaitu beriman kepada para rasul. Dan seorang muslim dituntut untuk dia mengimani rukun yang keempat ini. Dan sebagaimana yang telah lalu begitu pula pada rukun yang keempat ini terbagi menjadi dua ada kadar yang sah ada kadar yang di atasnya yang disebut dengan kadar yang zaid adapun kadar yang sah yaitu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Saleh pada keterangannya idza amana al-'abdu dan Allah arsala rusulan yad'una aqwamahum ila tauhid وأنهم بلغوا ما أمروا به أيدهم الله بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم أنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة والإيمان بهم متلازم فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام Dikatakan oleh Syekh Saleh, kadar yang wajib dalam perkara yang keempat dan rukun yang keempat adalah mengimani bahwasanya Allah telah mengutus rasul-rasulnya yang mengajak masing-masing kaum mereka seluruhnya kepada tauhid dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah berikan kepada mereka mukjizat sebagai bukti akan kebenaran mereka. Bahwasanya mereka adalah orang-orang baik orang-orang soleh yang telah menyampaikan amanah dan menunaikan risalah Allah Jalla wa'ala. Dan juga seorang hendaknya dia mengimani bahwa keimanan kepada para rasul ini adalah keimanan yang sifatnya mutalazim. Apa yang dimaksud dengan mutalazim? Artinya dia wajib mengimani seluruh rasul yang Allah Jalla wa'ala utus. Dan kapan seorang dia kufur kepada salah seorang dari para rasul, yang Allah Jalla wa'ala utus, maka berarti dia telah kufur kepada semuanya, dan kufur kepada Rasul adalah kufur kepada yang mengutusnya yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibenarkan seorang dia mengimani seluruh rasul akan tapi dia kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan dalam perkara ini sifatnya adalah mutalazim di mana dia wajib untuk mengimani semua rasul. Tidak bisa seorang yang dia hanya mengimani Isa sebagai utusan Allah, kemudian dia tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk dia dinyatakan sebagai orang yang beriman. Karena kufur kepada salah seorang dari para rasul adalah kufur kepada semuanya. Dan kufur kepada semua rasul adalah kufur kepada yang mengutusnya itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kadar yang wajib yang disebutkan tadi dia juga wajib mengimani dengan keimanan yang sifatnya khusus berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammad adalah penutup para rasul. Dan ini kadar yang wajib. Bahwasanya Allah Jalla wa ala telah mengutusnya dengan ajaran tauhid yang mudah. Dan agama yang beliau bawa adalah penutup dari segenap agama dan akhir dari semua risalah. Adapun keimanan yang sifatnya di atas kadar yang wajib tadi, yaitu hal yang berkaitan dengan pendetilan-pendetilan seperti misalnya kondisi dan keadaan rasul-rasul tersebut dengan kaumnya nama-nama mereka bagaimana dakwah nabi tersebut dan rasul tersebut dan apa yang mereka hadapi dari kaumnya dan juga tentang kitab-kitab yang Allah Azza wa Jal turunkan kepada mereka dan seterusnya seperti yang dijelaskan dalam pembahasan seputar sejarah Nabi dan Rasul, apakah yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, selain daripada yang disebutkan sebagai kadar yang wajib tadi, maka itu termasuk pada kadar yang sifatnya tafsil, yang kedudukannya tergantung ilmu yang sampai kepada manusia. Artinya kapan seorang sampai kepadanya ilmu akan keadaan-keadaan dari para rasul tersebut, nama-nama mereka, kondisi mereka, keadaan mereka, keadaan kaumnya, bagaimana dakwahnya. Dan dia tahu sebut dalil-dalil itu bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang sahih apabila dalilnya adalah hadis maka wajib baginya untuk juga mengimani perkara yang sifatnya tafsili tadi perkara yang sifatnya mendetil tadi kemudian kita akan berpindah kepada rukun yang kelima Rukun yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir adalah akhir dari dunia. Yaitu beriman dengan hari kiamat. istilahkan juga demikian. Dan beriman kepada hari kiamat adalah bagian dari rukun al-Islam yang wajib bagi seorang muslim untuk dia datangkan dalam hatinya. Dan pada rukun yang kelima ini, itu beriman kepada hari akhir pun juga terdapat kadar yang sah dan juga kadar yang di atasnya itu yang disebut dengan kadar yang zaid. Apa yang dimaksud dengan kadar yang sah dari keimanan kepada hari akhir ini? Dijelaskan oleh Syekh Saleh, an al abdu bi ghairi syakkin an an thamma yawma an thamma yawmun ya'ulu an-nasu ilaihi Seorang hamba hendaknya dia meyakini tanpa sedikit pun keraguan bahwa di sana ada satu hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali. Wajib baginya untuk dia meyakini akan hal ini. Yub'atsuna fihi. Di mana akan dia di mana dia akan dibangkitkan min kuburihim dari alam kuburnya masing-masing. Lil hisabi ala ma'amilu untuk dilakukan pada mereka proses hisab yaitu proses perhitungan yaitu ditunjukkan kepada manusia apa yang pernah mereka lakukan di dunia kemudian diganjar sesuai dengan apa yang mereka perbuat ketika mereka hidup di dunia ini wajib baginya untuk beriman. Ini sifatnya kadar yang sah dan kapan seorang tidak mengimaninya, maka keimanannya tidaklah dianggap sebagai keimanan yang sah. Warna kulain insanin majizion bima fa'al dan bahwasanya semua manusia itu akan diganjar sesuai dengan apa yang pernah dia perbuat di dunia. Yujazal muhsinu bi ihsanihi wal musiu bi isaatihi. Orang baik akan dibalas dengan kebaikannya. Dengan kebaikan dan sebaliknya orang yang berbuat dosa dia pun akan dibalas sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Hal ini seperti yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-70. Wufiyat kullu nafsim ma'amilat wa huwa a'lamu bima, ya bima yaf'alun. Dan ditunaikanlah setiap jiwa atas apa yang pernah dia lakukan. Maksudnya adalah diganjar. Itu dibalas sesuai dengan amalan yang pernah dia kerjakan di dunia. Wa huwa yaf'alun dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Fa idza amana bihadzal qadar maka apabila dia mengimani kadar ini itu kadar yang wajib yang penjelasannya seperti yang barusan diterangkan wa annahu sayub'atsu min jadid dan bahwasanya dia akan kembali dibangkitkan seperti dia pertama kali dilahirkan, innahu qad haqqaqa hadzal rukna. Maka dia telah dianggap telah menunaikan rukun yang ke lima ini. Demikian. Nah, ini kadar yang mujizi dari beriman kepada hari akhir dan kadar yang dianggap sah dalam prinsip keimanan terhadap hari akhir. Kemudian setelah keimanan yang wajib ini di sana ada iman yang sifatnya tafsiri, iman yang sifatnya mendetil dari keimanan terhadap hari akhir. Dan sebagaimana pembahasan yang lalu juga kita katakan di sini bahwa keimanan yang sifatnya mendetil ini kondisinya tergantung ilmu yang ada pada seseorang terhadap pengetahuannya dari dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil-dalil dari As-Sunnah Dan dalam pembahasan ini, yaitu rukun yang kelima, yaitu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan keadaan hari akhir. Dan yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari ya, semenjak seseorang itu dalam kondisi sakaratul maut hingga dicabut nyawanya. Kemudian keadaan yang akan dia dapat di alam kubur apakah nikmat ataukah siksa hingga hari ketika dibangkitkan kemudian ketika mereka dikumpulkan di mahsyar lalu perkara-perkara yang terkait dengan telaga timbangan catatan amalan as dan seterusnya bahwa ini semua masuk ke dalam hitungan hari akhir. Yaitu seperti yang dijelaskan batasannya, seperti yang dijelaskan pula oleh Syekhul Islam di Temiyah, berita-berita yang menceritakan tentang keadaan hamba sejak kondisi dia dalam keadaan sakaratul maut dan seterusnya. Maka berita-berita yang berbicara tentang hal itu, keimanan tentangnya itu termasuk ke dalam perkara keimanan terhadap hari akhir. Dan kita telah mengetahui kadar yang mujizik, kadar yang wajib, kadar yang dianggap sah, kapan seorang keimanannya terhadap hari akhir dianggap sah, dan kadarnya telah dijelaskan. Batasannya juga telah diterangkan. Adapun kadar yang sifatnya zaid tambahan dari kadar yang sah tersebut adalah selain daripada kadar-kadar sah yang disebutkan tadi yaitu dari kabar-kabar yang detil dari semenjak seorang hamba dalam kondisi sakaratul maut dan seterusnya. Dan seperti yang tadi telah diketengahkan bahwa keimanan terhadap hal ini itu tergantung kepada ilmu yang sampai kepada seorang dari keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh Syekh Saleh, "Hada يتبع العلم ilma bima في fil kitab من sunnah min وأحوال qubur wa يوم ma yakunu keimanan yang mendetail ini dan kadar yang di atas kadar yang sah ini itu tergantung ilmu yang ada pada seorang terhadap apa yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah dari kondisi-kondisi ketika di alam kubur. Wahwal ma yakunu yawmal qiyamah. Dan kondisi-kondisi yang terjadi nanti di hari kiamat. Seperti misalnya, didekatkannya matahari. Kemudian manusia ditenggelamkan dengan keringat mereka. Di antara mereka ada yang tenggelam sampai ke mata kakinya dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan sampai ke ikat ke batas tali pinggangnya dan seterusnya sampai di antara mereka ada yang ditenggelamkan sampai sebatas mulutnya. Ini adalah perkara-perkara yang sifatnya mendetail. Beriman bil haud begitu pula termasuk dalam perkara yang sifatnya tafsili ini adalah beriman terhadap perkara telaga. Dimana nanti di akhirat ada diterangkan dalam sebagaimana diterangkan dalam sunnah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga yang datang ke sana al minum dan meminum darinya. Begitu pula adanya mizan, adanya timbangan, su'uf, dan adanya lembaran-lembaran amalan, catatan-catatan amalan yang dibagikan. Dibagikannya kitab. Ada yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, ada yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Maksudnya catatan, catatan amalan. Begitu pula hal yang berkaitan dengan sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam dan sifat-sifat orang yang melintas di atasnya. Di antara mereka ada yang melintas di atas sirat itu kalbarak, bagaikan kilat. Dan di antara mereka ada yang melintas kalfarasil jawat, bagaikan kuda-kuda yang tangguh. Dan di antara mereka ada yang berlari, di antara mereka ada yang berjalan, dan di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan ada yang diceburkan ke dalam neraka jahanam. Masuk juga beriman dengan adanya kalalib, yaitu besi yang bengkok kepalanya yang menyambar-nyambar orang yang melintas di atas sirat. Ini semua termasuk dari keimanan yang sifatnya tafsili. Kemudian juga termasuk pada perkara ini beriman dengan kondisi manusia fil arasat di tempat pemberhentian hisab Bagaimana keadaan manusia di sana? juga kondisi setelah manusia berhasil melintasi sirat dari orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama kali. Dan kondisi manusia di neraka dan seterusnya banyak. Seperti yang diterangkan secara detail dari Al dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah termasuk dalam perkara yang sifatnya mendetail, yang wajib bagi seorang mengimaninya, kapan sampai kepadanya ilmu tentangnya. tapi apabila ada seorang misalnya dia mengatakan, saya tidak mengetahui apakah di sana ada telaga atau tidak. Saya tidak tahu apakah di sana ada timbangan atau tidak dan seterusnya, maka orang ini yu'arraf. Diberitahu, ditegakkan kepadanya hujjah, disampaikan kepadanya dalil, dijelaskan dan diterangkan kepadanya nas yang berbicara tentang hal itu apabila dia menerima apabila dia mengetahui kemudian dia mengingkari dan mendustakan maka baru ketika itu dia ya dinilai telah mendustakan Al-Qur'an dan telah mendustakan As-Sunnah karena perkara-perkara ini termasuk dari perkara yang sifatnya mendetail yang wajib keimanan terhadapnya kapan yaitu setelah sampainya kepadanya nas setelah sampai kepadanya dalil apakah dari Al-Qur'an ataukah dari sunnah an-nabawiyah para pendengar Anas Radia yang dimuliakan Allah inilah rukun iman yang kelima dan yang terakhir dari rukun iman yang dikenal dalam Islam ini menunjukkan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah dakwah al sunnah. Bahwa beliau tidak mendatangkan satu ajaran baru sebagaimana yang telah dituduhkan. Sebagaimana yang didengung-dengungkan dan sebagaimana isu yang ditebarkan. Bahwa prinsip keimanan yang beliau jelaskan adalah seperti prinsip keimanan yang dikenal oleh para ulama wa sunnah sebelumnya dan tidaklah beliau melainkan adalah bagian dari mata rantai para ulama tersebut akan tapi musuh-musuh Islam, orang-orang yang jahil, dan mereka yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kekuasaan, mengesankan bahwa apa yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah satu ajaran yang tidak dikenal dalam Islam. Padahal mudah saja bagi siapapun yang ingin mengetahui dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan dia merujuk kepada kitabnya dan tidak merujuk kepada selain apa yang dia ucapkan. Masalahnya sekarang adalah ketika seseorang eh, sudah gampang percaya dengan apa yang didengung-dengungkan dan tidak ada sikap kritis sehingga mereka langsung menerima kedustaan dan kebohongan padahal yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad adalah apa yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pemurnian tauhid, pemurnian Islam dari kesyirikan dan bid'ah dan hal-hal yang merusaknya. Kita masuk kepada rukun yang keenam. Dan rukun yang keenam yang dikenal dalam Islam dan disepakati oleh al-Islam selain orang-orang Syiah. Karena orang-orang Syiah mereka mengingkari at-takbir. Mereka mengingkari rukun iman yang enam dan mengingkari rukun iman yang keenam. Dan mereka tidak beriman dengan dengan takdir. Nah, hati-hatilah kaum muslimin dari tipu daya mereka dan bahasa-bahasa yang indah yang mereka kemas dalam rangka untuk mengelabui kaum muslimin. Mengindikasikan dan mengisyaratkan dan berusaha untuk menanamkan bahwa syiah itu bagian dari Islam. Padahal telah kita ketahui bahwa tidak ada toleransi dalam perkara rukun iman di mana <clears throat> keimanan terhadap takdir adalah bagian darinya. Yang kita ketahui bahwa orang-orang Syiah dalam perkara takdir mereka qadariyah. Orang-orang Syiah dalam perkara takdir mereka qadariyah. Dan rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk juga ada kadar sah Kadar yang mujizi di mana keimanan seorang apabila dia mengimaninya dia telah dianggap cukup telah beriman dan di sana ada kadar yang di atasnya. Adapun kadar yang mujizi, kadar yang sah yang wajib dalam perkara keimanan terhadap takdir ini dijelaskan oleh Syekh Saleh an yu'minal 'abdu bi anna kulla syai'in يحدث في هذه في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم Kata beliau, kadar yang wajib adalah seorang hamba mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ilmu Allah dan takdir Allah itu telah mendahuluinya. Artinya semua yang terjadi di alam semesta sebelum kejadiannya sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan terjadi demikian, demikian dan demikian. Apakah secara global atau terperinci? Secara global seperti misalnya akan terjadi satu musibah tertentu. Nah, secara terperinci adalah seperti misalnya musibah itu terjadi di tempat ini pada koordinat sekian dan efek kerusakannya sekian dan yang mati sekian dari si fulan fulan fulan fulan dan alan dan bahwasanya si fulan mati di tempat ini si alan mati di tempat itu ini secara detail bahwa ilmu Allah Azza wa Jal dan takdir Allah telah mendahului hal itu apakah dari perkara yang baik ataupun perkara yang buruk Wanallah alimun bihadil ahwal atau silati dan bahasanya Allah Jalla wa ala telah mengetahui terhadap keadaan-keadaan ini dan pendetilan-pendetilannya. Itu Allah Azza wa telah mengetahui sebelum kejadian tersebut dan sebelum dia menciptakan kejadian itu. Nah ini. Wakata kataba dan juga Allah Jalla wa'ala telah menulisnya. Artinya yang pertama adalah ilmu. Itu Allah Azza wa Jalla mengetahui semua yang ada dalam semesta dan segala isinya sebelum kejadiannya. Dan juga Allah Jalla wa'ala telah menulis kejadian-kejadian tersebut sebelum terjadinya. Kemudian kata beliau, "Qal fa idza amana anna kulla syai'in qad sabaqa bihi qadarullah fa yakunu haqqaqa hadha ar rukun." Maka kapan seorang dia telah mengimani perkara ini di mana dia mengimani bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan takdirnya oleh Allah, maka berarti dia telah menegakkan rukun ini. Dia telah dinilai sudah menegakkan rukun ini yaitu rukun iman yang keenam. Karena memang penting bagi kita untuk mengetahui bahwa keimanan yang wajib dalam perkara takdir itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah mengimani takdir Allah yang sabit, namun mendahului ciptaannya, dahului kejadian yang dia ciptakan, dahului keadaan-keadaan sebelum diciptakannya. Nah, ini tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang pertama ini itu ada dua derajat. Derajat yang pertama adalah derajat dan ilmu. Jelaskan oleh Saleh, "Inna Allah azza wa jalla ya'lamu ma kana wa ma sayakun." Bahasanya Allah jalla wa'ala, dia mengetahui apa yang pernah terjadi dan apa yang akan terjadi wa ma huwa kain dan apa yang sedang berlangsung wa ma lam yakun dan apa yang belum berlangsung lau kana kaifa yakun dan apabila terjadi maka seperti apa kejadiannya? Allah Azza wa Jalla mengetahui hal ini. ini ilmunya Allah Jalla wa ala yang sempurna. Seorang wajib untuk mengimani hal ini. Alim Allah ilmu ilmu Allah sabiq di kulli syai. Mengimani bahwasanya ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu bil kulliyat wa bil juz'iyat mencakup perkara-perkara yang global dan juga yang terperinci. Bijalailil umur wa tafsilatiha. Hada al-ilmu al-awwal lam yazalillahu azza wa jalla aliman bihi bijami'i tafasilihi. Inilah ilmu Allah azza wa jalla yang merupakan sifatnya yang senantiasa ada pada diri Allah bahwa Allah jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu dengan sedetil-detilnya. Nah ini derajat yang pertama dari ya tingkatan beriman dengan takdir Allah yang terdahulu. Adapun derajat, derajat yang kedua, an yu'min al-'abdu anna Allah kataba ahwal khalq wa tafasil dzalik. Imani bahwasanya Allah telah menulis kondisi-kondisi makhluk dan telah menulis pendetilan-pendetilan itu semua sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Bahkan 50 ribu tahun sebelum itu. Allah telah mengetahuinya dan Allah Azza wa Jal telah menulisnya. Dan wajib bagi seorang hamba untuk dia mengimani adanya proses pencatatan ini. Bahwa apa yang ada di alam semesta dan apa yang akan terjadi dan sedang berlangsung dan apa yang belum berlangsung dan Apabila dia berlangsung, seperti apa kejadiannya? 50 ribu tahun sebelum itu Allah Jalla wa'ala telah menulisnya. Sebelum diciptakannya perkara itu. 50 ribu tahun sebelum itu Allah Jalla wa'ala telah menulisnya. ini tingkatan atau derajat Alkitabah. Derajat penulisan. Adapun tingkatan yang kedua, tingkatan yang kedua juga terdiri dari dua derajat Derajat yang pertama adalah derajat masyiah. Derajat kehendak. Yaitu mengimani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun yang kemudian sesuatu itu terjadi, kemudian kejadiannya itu Allah tidak menghendaki. Tidak ada yang seperti itu. Ini menunjukkan akan kekuasaan dan maha luasnya ya kerajaan Allah Jalla wa ala, di mana tidak ada dia kerajaannya satupun yang terjadi kecuali dalam kehendaknya. Apakah perkara yang besar atau yang kecil, yang baik maupun yang buruk? Segala sesuatu tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini dari yang diketahui oleh hamba ataupun yang tidak diketahui olehnya sampai daun yang jatuh sekalipun jatuh dengan ilmunya Allah Wallah Jalla wa'ala tahu kapan jatuhnya dan di mana jatuhnya dan berapa helai jatuhnya itu telah diketahui oleh Allah Jalla wa'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis dalam lahul mahfud dan ketika dia terjadi juga terjadi dengan kehendak Allah Jalla wa'ala lihat bagaimana besarnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini wajib bagi kita untuk seorang muslim dia mengimani perkara ini kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir adalah derajat al-khalq penciptaan, Itu mengimani bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah sampai perbuatan makhluk sekalipun itu apa yang dilakukan oleh makhluk Allah Jalla wa'ala juga yang menciptakannya dikatakan oleh Syekh Saleh إذا هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول أنه إيمان تفصيل وهو ينقسم إلى مرتبتين كما سبق ما kata beliau iman yang wajib yang diterangkan terakhir di mana wajib bagi seorang untuk dia mengimani dua tingkatan ini yang dimana masing-masing tingkatan itu terbagi menjadi dua derajat atau agar lebih mudah lagi ya kita sederhanakan bahwa beriman terhadap takdir dalam perkara ini itu ada empat tingkatan. Ya, yang pertama adalah tingkatan ilmu, yang kedua adalah tingkatan alkitabah penulisan, kemudian yang ketiga adalah hal yang berkait dengan kehendak atau masyiah, dan yang keempat adalah penciptaan. Nah, lebih sederhana lagi kita bisa katakan bahwa seorang muslim wajib dalam mengimani takdir, dia mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu dan ilmunya Allah Azza wa Jalla menyeluruh mencakup segala sesuatu di alam semesta. Dan bahwasanya ilmunya Allah Jalla wa itu mendahului kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Bahwa Allah Jalla wa mengetahui segala sesuatunya secara global dan terperinci. Dan bahwasanya itu semua telah ditulis oleh Allah dan terjadi dengan kehendak Allah dan itu semua adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Demikian. Nah ini kata Syekh Saleh bahwa ini adalah termasuk ke dalam bentuk imanun tafsili. Iman yang sifatnya detail dan terperinci. Yaitu empat tingkatan tadi. Kadang-kadang ini ya, jelas sudah apa yang ingin saya ketengahkan di awal mukaddimah dari pembahasan kitab kita Syarh Usul Iman dari keterangan Syekh Saleh yaitu hal yang berkaitan dengan kadar yang sah dan kadar yang disebut dengan kadar yang zaid yaitu di atas yang sah tersebut dari rukun-rukun iman enam dari rukun yang pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir yaitu beriman dengan dengan takdir. Semoga Allah Jalla wa ala memudahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menggerakkan kepada kita amal yang soleh. Dan kita akan sambung kajian dan pelajaran kita ini Bismillah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kemudahan. Allahu taala ala wa Sini ada yang bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya Muhammad Yusman. Saya baru belajar tentang sunnah. Yang saya tanyakan bagaimana tata cara mandi junub sesuai dengan sunnah yang sungguhnya. Tata cara mandi junub sesuai dengan sunnah yang sesungguhnya sama seperti apa yang atau metode penjelasannya sama seperti yang Tadi telah kita jelaskan berkenaan dengan rukun iman. Ada mandi junub yang dianggap cukup. Artinya kapan seorang melakukannya sudah dianggap sah. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu ta'mimul al-jasadi bilma, yaitu ya mengguyurkan air secara keseluruhan kepada badan dan jasad seseorang. Maka kapan yang dilakukan dia dianggap telah sah mandi junubnya atau mandi ya besarnya. Dan caranya bisa dengan mengguyurkan atau mungkin menceburkan diri. Bila ada kolam berenang misalnya atau mungkin bak misalnya yang cukup seorang berendam maka itulah yang disebut sebagai kadar yang mujizi seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam keterangannya dalam masalah ini. Adapun kadar yang kamil, kadar yang sempurna adalah kadar yang sunnah. Itu hendaknya seorang mengawali mandi junubnya dengan wudhu. Seperti wudhu ketika dia akan salat. Kemudian dia <clears throat> sisakan hal yang berkaitan dengan mencuci kakinya. Ini dia bisa akhirkan setelah dia guyurkan badannya dengan air. Dan ketika dia guyurkan badannya dengan air, maka dia e, diminta untuk ya, menyela-nyela rambutnya hingga rambutnya atau air tersebut masuk ke dalam ya, e, kulit kepalanya. Dan kapan dia telah Eh, guyurkan air ke dalam seluruh jasad dan tubuhnya baru setelah itu dia bisa <clears throat> mencuci kakinya sebagai penutup dari mandi junubnya sesuai sunnah dan ada hadis lain yang menerangkan tentang cara yang selain dari apa yang saya jelaskan akan tapi apa yang saya terangkan itu cukup seseorang telah mendatangkan bentuk mandi junub yang sempurna wallahu taala wa alam kadang-kali ini saja apa yang bisa saya sampaikan di pagi yang mulia ini.